Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in Gawala syekhul ma'alif wa rahimahullahu ta'ala Wa adaman af'abihi wa bikum fidaraini amin Radiyallahu ankum <clears throat> Wa min afatil lisan An-namimatu وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض يقصد بذلك الإفساد والفتنة بينهم قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء من نميم Dimulakan majelis ini dengan Bismillahirrahmanirrahim serta salawat dan salam atas junjungan kita, kecintaan kita sayyidil wujud afdhali kulli mawjud sahibul wa'il ma'gud wal haudil mawrud sayyidina Muhammad Ya Rasulullah sallallahu Hadirin dan hadirat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para habaib, para asatidah. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di majelis yang mulia ini. Meskipun suasana hujan atau gerimis, kita tetap menghadiri majelis ilmu dikarenakan kita ingin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keutamaan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Apalagi kita lakukan dengan ikhlas terbukti dengan keikhlasan yang kita lakukan maka kehidupan kita akan disinari oleh keikhlasan yang kita lakukan ibadah yang dilakukan dengan ikhlas perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas tentunya akan membawa hasil yang lebih baik semoga <clears throat> kita selalu bisa menjaga hati kita selalu beramal dengan keikhlasan hati kita sehingga kita selalu mendapatkan berbagai macam keuntungan. Allah Subhanahu wa taala janjikan banyak kepada orang-orang yang ikhlas di dalam beramal, mudah-mudahan kita bisa kita peroleh dan kita dapatkan. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita juga didatangi oleh para guru-guru yang istiqomah yang hadir di majelis ini memberikan ilmunya, memberikan apa yang dimiliki yang ilmu yang terutama ilmu yang bermanfaat tujuannya adalah untuk mengajak umat me, untuk menjalankan semua segala perintah Allah Subhanahu wa taala menuju keselamatan hidup dari dunia sampai akhirat. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan yang berkenaan dengan beberapa waktu yang lalu yaitu bencana yang disebabkan oleh lisan saya rasa ini adalah uh, saya jadikan sebagai bab penutup. Sebenarnya masih ada bab lagi bab celaan. Kemudian lagi <coughs> ya ini uh, ada lagi beberapa hal atau bahaya yang disebabkan uh, daripada uh, lisan itu yaitu misalnya bersumpah palsu dan kesaksian palsu itu juga berkaitan dengan eh, bahaya daripada lisan kita. Dan mungkin minggu depan kita akan eh, berganti atau berpindah pada pembahasan bahaya daripada yang disebabkan oleh perut kita sebagaimana dijelaskan pada ada tujuh anggota tubuh kita yaitu yang akan dibahas yang pertama itu adalah mata kita menjaga mata kita kemudian menjaga telinga kita menjaga kemudian sekarang yang kita bahas ini menjaga lisan kita kemudian menjaga perut kita menjaga kemaluan kita menjaga tangan kita dan kaki kita jadi minggu yang kemarin sudah dijelaskan bahaya termasuk daripada bahaya lisan, bahaya ucapan kita yaitu adalah ghibah. Ghibah dilarang di dalam agama kita oleh dilarang Allah Subhanahu wa taala karena termasuk hukumnya haram dan termasuk dosa besar yang menimbulkan banyak korban. Dan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk selalu berkata yang benar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum al ayah jadi kita wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar jadi kalau benar itu namanya ghibah apa yang disampaikan tapi kalau tidak itu namanya dusta dan kita sebagai umat Islam sebagai umatnya Rasulullah Rasulullah mengingatkan Mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apabila kita percaya kepada hari akhir kepada Allah dan hari akhir maka tidak uh, maka berkatalah yang baik atau kita diam. Kita dilarang membongkar aib saudara kita karena nanti aib kita pun akan dibongkar. Ya. Dijelaskan e, barang siapa yang menutup man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib-aib daripada saudaranya maka akan ditutup pula aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia bahkan di akhirat. Itu yang berkenaan dengan ribah yang <clears throat> yang artinya kita sudah sama-sama uh, dijelaskan melalui mimbar ini oleh uh, terutama di dalam penjelasan daripada kitab An-Nasai Adiniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Wal-Haddad dan juga keterangan tambahan yang disampaikan oleh para guru-guru pada kesempatan minggu yang lalu. Jadi eh, ribah itu adalah eh, jelas haram hukumnya dan harus kita jauhkan sejauh-jauhnya. Karena setiap muslim itu dilindungi harus menjaga antara satu dengan yang, yang lainnya karena orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dan seorang muslim kepada orang muslim yang lain itu diharamkan darahnya, diharamkan hartanya dan diharamkan kehormatannya. Kemudian hari ini kita akan membahas salah satu juga yang merupakan bahaya daripada lisan itu adalah namimah yaitu menghasut. Yang dijelaskan di sini adalah wahya naglu kalam yang menyampaikan satu pembicaraan orang lain dari satu orang ke orang yang lain dengan maksud agar menjadi perselisihan dan menjadi fitnah di antara mereka. Itu adalah maksud daripada namimah. Jadi namimah membawa berita dari satu golongan ke golongan yang lain, dari satu kelompok yang satu ke kelompok yang lain, tujuannya untuk merusak. Tapi kalau ghibah itu ya dia menyampaikan saja Tujuannya bukan mau merusak. Kalau namimah itu sudah pasti. Ya, wayak sudu biha al ifsada wal fitnah. Tujuannya untuk merusak dan memfitnah. Dan namimah ini hukumnya adalah haram berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah, berdasarkan juga ijma ulama, sepakatan para ulama dalam Al-Quran sudah kita baca tadi atau dijelaskan di sini eh, waqala Allah taala wala tuti kullahalafim mahin hamazin masyaim bin namim yaitu nah, apa namanya jangan kamu ikuti orang yang suka bersumpah orang yang suka menghina kemudian hamazin yang masyain yang suka mencela, yang banyak mencela, yang berjalan ke sana kemari bin namim dengan namimah. mana'in lil khairi mu'tadin asim dan juga menghalang-halangi orang untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik menghalang-halangi orang untuk berbuat baik lil khairi uh, untuk berbuat baik mu'tadin azim dan melampaui batas serta banyak berdosa. Jadi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun juga melarang dalam sunnah la yadkhulul jannah qatat. Jadi tidak masuk dalam surga itu artinya orang yang suka namimah. Yang suka menguping pembicaraan orang lain. Kemudian dibawa pembicaraan tersebut kepada orang yang lain lagi dengan tujuan adu domba. Ya, namimah ini bisa diartikan juga adu domba. Dan dijelaskan di sini layar khulul jannah tidak masuk surga, artinya bukan artinya tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Jadi dia tidak langsung masuk ke dalam surga. Jadi diancam dulu dengan hukuman yang berat di sisi Allah di hari kiamat nanti dan juga diancam dengan azab kubur. Dan apa namanya? Namimah itu ya ada yang dibolehkan. Sebenarnya bukan namimah namanya. Jadi ada unsur maslahat eh, untuk kebaikan, untuk memberikan nasihat, kemudian mencari kebenaran. Ya, bahkan itu hukumnya sunnah, malah jadi wajib untuk menyampaikan kebenaran itu namanya bukan namimah. Kalau namimah itu menyampaikan cerita satu kepada e, satu kelompok ke kelompok yang lain dengan tujuan mengadu domba. Jadi yang boleh itu adalah memberitahu kepada satu kelompok atau satu keluarga bahwa ada yang ingin berbuat aniaya, akan merampas harta, akan membunuh, dan lain sebagainya atau melapor kepada pemerintah. Jadi ada sekelompok yang akan melakukan, sekelompok orang yang akan melakukan tindakan yang berbahaya. Jadi itu boleh, itu diperbolehkan. Jadi namimah ini lebih luas, lebih besar dan lebih luas daripada ghibah. Kalau namimah itu tujuannya adalah merusak hubungan, membuat perselisihan, membuat fitnah. Ya kalau riba itu karena memang eh, kebiasaan, jadi tidak bisa eh, diam untuk menceritakan orang lain karena memang sudah terbiasa dan kadang juga eh, artinya bisa menimbulkan satu masalah yang besar pula dari gibah tersebut. Jadi akhirnya timbul fitnah dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi kalau bukan yang sebenarnya berarti dia telah berdusta, dia telah berbohong. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai eh, hal yang tersebut itu adalah dijelaskan wailul likulli humazatil lumazah. Jadi eh, celaka bagi para pengumpat dan pencela Ya, bahkan kita baca di dalam Al-Qur'an wa mura'atuhu hamalatal hatab. Jelaskan situ dan istrinya, istrinya Abu Hab itu adalah uh, hamalatal hatab, membawa kayu bakar. Maksudnya membawa kayu bakar ini artinya membawa berita, suka membawa berita yang uh, belum tentu kebenarannya untuk merusak hubungan dengan sesama manusia. Jadi menebar uh, hasutan, menebar permusuhan, menebar kebencian. Jadi seperti kayu bakar menebar menebar api untuk tujuan mengadu domba. Itu sampai di uh, jelaskan di dalam Al-Qur'an uh, bahwa itu seperti membawa kayu bakar. Waladina <clears throat> kemudian lagi kata Dilanjutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa qala alaihi salatu wasalam la yadkhulul jannah qatat wa huwa an-namam. Tidak akan masuk surga itu orang yang suka mengadu domba atau suka namimah. Wa qala alaihi salatu wasalam syiraru ibadillah masyauna bin namimah al mufarraqu al mufarriquna bainal ahibbah sejahat-jahatnya hamba adalah yang berjalan dengan namimah. Jadi membawa berita sono kemari. Wah dan yang memecah belah di antara saudara-saudara atau kawan-kawan yang eh, saling berkasih sayang. Ini penjelasan daripada uh, Nabi kita bahwa sejahat-jahatnya seorang hamba yang demikian tadi. Jadi yang berjalan-jalan membawa berita ke sana kemari tujuannya untuk membuat perpecahan. Dalam hadis yang lain juga dijelaskan <clears throat> Ala ukhbirukum bisyirarikum qalu bala qala al-masyauna bin namimah wal mufsiduna bainal ahibbah Al-babuna lil barra al-aib. Jadi maukah kamu aku kabarkan tentang orang yang jahat? Kemudian sahabat menjawab tentu. Ya Rasulullah, Rasulullah menjelaskan yaitu orang yang kesana kemari dengan namimah. Menghambur-hamburkan atau menghamburkan fitnah. Membawa cerita-cerita. Berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Al-mufsidun bainal ahibah yang merusak hubungan kasih sayang dan juga eh, mencari aib daripada orang-orang. Kemudian dijelaskan lagi Man asya'ala muslimin kalimatan tushinuhu biha bi ghairi haq Allahu biha finnar yaumal qiyamah barang siapa mensiarkan mensiarkan uh, orang uh, pembicaraan uh, atas umat Islam itu satu pembicaraan yang menghinakan yang memburukkan biha dengan tanpa hak dengannya itu tanpa hak maka Allah akan burukan dia dengannya itu di api atau di di, di dalam neraka pada hari kiamat. Kemudian lagi di sini Waqala alaihi salatu wassalam innan namimah wal hikda finnar la ani fi qalbi muslim. Sesungguhnya namimah dan kebencian itu ada di dalam neraka tidak akan bersatu di hati seorang muslim. Dalam muslim jauhi sifat namimah, sifat kebencian yang artinya akan membawa banyak kemudaratan kepada orang lain, bisa juga kepada dirinya sendiri, kepada bangsanya sendiri. Kemudian lagi Nabi menjelaskan laisa minni itu hegiden wala namimah wala kahana jadi tidaklah golongan dari golongan kami orang yang punya rasa kebencian dan namimah dan juga yang menenung ya me menyihir wala ana minhu dan aku tidak suka. Kemudian Nabi uh, menyebutkan ayat Al-Qur'an walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu al-ayah Nabi tidak suka dengan uh, perbuatan namimah ini. Kemudian Nabi menyebut Al-Quran, Walladzina, Walladzina yuduna al-mu'minin yang menyakiti orang yaitu yang menyakiti orang mukmin dan mukminat bi ghairi maktasabu dari apa yang tidak mereka perbuat faqad ihtamalu buhtanan sungguhnya dia telah memikul kebohongan wa ithma mubinah dan dosa yang jelas, dosa yang nyata. Wa qala ba'du salaf salih rahimahumullah la yakunu namam illa walada zina. Jadi berkata salaf soleh bahwa tidaklah akan menyampaikan atau berbuat namimah ini kecuali itu adalah anak pezina, anak dari hasil zina. Jadi uh, hadirin hukum daripada naminah namimah ini sudah sangat jelas menurut Quran, menurut sunnah, bahkan ulama juga menjelaskan ijma ulama menyatakan namimah itu adalah hukumnya haram, yaitu menyampaikan sesuatu ya enggak dengan maksud ala jihadil ifsad bainahum tujuannya untuk merusak hubungan antar mereka. Sedangkan kita itu diminta adalah untuk mendamaikan, untuk membuat kenyamanan, untuk membuat ketenangan di antara kita. Karena hidup kita yang penuh dengan pengabdian ini kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada tidak harus dirusak oleh hal-hal yang seperti ini. Jadi, eh, dan e, kita harus malah menjaga hubungan baik di antara kita. Fattakullah waslihu data bainikum. Itu kita diminta adalah di dalam Al-Qur'an dijelaskan bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kita. Dan Nabi juga bersabda ala ukhbirukum bi afdoli min darajatus salah wasiyam wa sadaqah qalu bala ya Rasulullah qala islahu dzatal bain fa inna fasada dzatil bain hiya al haliqah maukah kamu aku beritakan sesuatu yang lebih baik derajatnya daripada sholat, daripada puasa, daripada sedekah. Mereka menyatakan tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab yaitu perbaikan anda memperbaiki hubungan datil bin antara sesama fa innal fasad seluruh rusaknya hubungan itu ia adalah keterputusan tali persaudaraan. Ada banyak sekali anjuran daripada Rasulullah SAW al Muslim man salim al muslimun jadi di apa namanya uh, man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi jadi orang apa namanya Islam itu harus melamatkan saudara-saudara yang lainnya itu, saudara yang semua yang saudara yang seakidah, yang seiman dengannya itu daripada lisan dan tangannya. Harus menjaga. Ya yuhalladzina amanu dan apabila kita ada berita, kita nggak jelas beritanya dari orang fasik berita tersebut, maka itu kita harus mencari keterangan. Kita tabayyun ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusbihu gauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi apabila kita mendapatkan satu berita ya orang mencoba untuk mengadu domba coba berbuat namimah, maka kita tabayun. Ya, karena nanti kalau tidak nanti kita ditimpakan atau kan tusib akan menimpa satu kaum itu tanpa kita mengetahui keadaannya. Kita jahil dengan keadaan tersebut, kita tidak tahu ini urusannya. tusbihu disebab eh, dan yang menyebabkan kita nanti yang menyebabkan kamu menyesal fatusbihu ala ma fa'altum ah, dengan perbuatan itu membuat kita menyesal. Jadi kita tabayun. Nah, jadi kalau ada orang yang mau namimah, kita jangan langsung terima saja ucapannya. Apalagi datangnya dari orang yang fasik, ya. Kemudian kita melarang jangan disebarluaskan, tidak nasihati, Kemudian kita benci karena Allah kepada orang yang suka namimah karena Allah benci kepada mereka. Dan jangan mudah untuk buruk sangka. Dan namimah yang kita sudah dengar itu tidak boleh dibahas atau dibalas dengan namimah yang lain. Jadi dibahas e, sedemikian rupa yakni sehingga e, jadi e, namimah dibalas dengan namimah pula macam-macam. Jadi e, itu adalah apa e, caranya kita menghadapi orang yang e, sedang mengadu domba atau melakukan namimah dan akibat daripada namimah ini adalah sangatlah besar merusak ketenteraman hidup kita kita hidup ya berhidup eh, uh, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Ya, orang mukmin ini perlu apa uh, hidupnya ini saling uh, saling dukung, saling bantu membantu, tolong menolong. Ini merusak. Kalau Muhammad ini merusak ketentraman ya orang muslimin terutama dan juga masyarakat luas. Kemudian bisa juga memutuskan tali silaturahim kemudian dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala dan menyakiti orang yang menjadi korban daripada namimah itu sendiri. Dan nanti dia akan rugi orang yang menyampaikan namimah tadi akan rugi nanti di akhirat karena Allah akan siapkan siksa uh, tentunya bagi orang-orang yang melanggar aturan, yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah saya rasa yang penting yang untuk kita perhatikan eh, dalam hal bencana lisan yang berupa menghasut atau mengadu domba atau menyampaikan satu berita kepada eh, orang lain dari satu golongan ke golongan yang lain dengan tujuan membuat perselisihan, membuat fitnah, membuat permusuhan. Mudah-mudahan eh, kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita, dari hal-hal yang artinya e, merusak ibadah kita, yang merusak tatanan kehidupan kita yang sudah baik, yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan ingatlah bahwa setiap yang kita ucapkan itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan dengarkan mungkin uh, penjelasan lebih rinci lagi mengenai namimah, mengenai contoh-contoh daripada namimah. Sebenarnya dulu juga di zaman para nabi juga uh, ada cerita mengenai namimah itu ya, seperti istri daripada dua orang nabi, istri Nabi Lut dan istri daripada Nabi Nuh yang mereka uh, mengajak kepada kaumnya itu untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh dan juga ajaran Nabi Lut. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa timpakan azab kepada mereka semua. Jadi marilah kita jaga lisan kita, kita jaga pendengaran kita, kita jaga hati kita karena semua itu nanti sama-sama kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keterangan saya singkat ini ada manfaatnya. Nanti kita akan dengarkan nasihat tambahan ilmu yang bermanfaat yang akan kita sampaikan oleh guru-guru kita yang hadir pada kesempatan minggu hari ini. Kita jadikan bekal, kita jadikan tambahan ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.